Pendengar cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi, orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian pengimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumbang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita cita aku Kakang Ken Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-485 ini, dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Ivonero Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Endang sebagai Nyai Nawang Gumilang, Eli sebagai Nyai Kedaung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita tumpah tangis Pinaka Swasti Ratu. Air matanya tak lagi dapat dipendung. Para mesuara dipeluknya dengan erat dan lekat. Dan bayi mungil yang haus itu menyusu dengan lahapnya. Banjir air mata Pinaka membasahi pipi anaknya, dan dengan gemetar serta segenap perasaannya, Pinaka membusai rambut para meswara yang hitam lebat. dini hari yang sama, tetapi di suatu tempat yang berbeda, tidak seberapa jauh dari lereng Kelut. Seorang perempuan tengah berada di dalam hidup dan mati dalam perjuangannya melahirkan seorang bayi. Ulangi lagi. Bayimu akan segera lahir. Ayo. Ya Tuhan, aku tidak kuat. Aku tidak kuat lagi. Oh, yang Batar Agung. Aku tidak kuat. Mati aku. Nyebut, Bu. Nyebutlah. Ayo. Hmm. Nyebutlah asmane Gusti Kang Maha Agung. Ayo sekali lagi. Bayimu hampir lahir. Ulangi lagi, Nyai. Ayo. Mati aku. Mati aku. Aku tidak kuat lagi, Dio. Aku tidak kuat. Ah. apa yang menjadi kehendak yang Batara Agung. Siapapun tak akan ada yang sanggup untuk menghalanginya. Nyai Nawang Gumilang, seorang istri yang ditinggal mati suaminya di medan peperangan antara Kediri dan Tumapel itu, ternyata kehilangan anaknya pula. Bayi yang baru lahir itu ternyata tidak bernyawa. Rupanya memang demikian yang menjadi kehendak Hyang Batara Aku. Ikhlaskan anakmu. Kakang Galuh Wanda. Mengapa nasibku begini buruk, Kakang? Jangan sebut nama suamimu lagi, Nyai. Kasihan, suamimu telah pergi. Arwahnya akan gelisah mendengar tangismu. Kakang Galuh Wanda. Aku ikut, Kakang. Aku ikut kau. Aku tidak sanggup hidup lagi, kakak. Kakak ngeluhan dan... Tenang, Nyai. Aku minta tenangkan pikiranmu. Jangan ikuti angan-angan yang tidak pada tempatnya. Biung. Bagaimana, Nyai? Benarkah baikku tidak bernafas? Benar, Nyai. Berikan kepadaku, Dewi. Biarlah aku akan memangku. Kedawung yang baru saja membantu persalinan yang terjadi itu segera menyerahkan bayi merah yang terbungkus oleh secarik kain kepada Nawang Gumilang. Didekapnya bayi lemah yang telah tidak bernyawa itu. Tiba-tiba dadanya Nawang Gumilang berdesir ketika memeriksa telapak tangan kanan anaknya. Ada sesuatu yang tidak dimengertinya. Uh, Biu, ini, Biung? Di telapak tangan kanan anakku ini. Oh, ini apa, Biung? Barangkali itu yang namanya toh. Toh? Benar. Oh, akan tetapi ini aneh sekali, Biung. Lihat, masa seperti ini toh? Oh, bukan, Biung. Ini raja. Raja? Oh, mengapa anakku yang tidak bernyawa ini memiliki raja? Nyai Nawang Gumilang memeriksa telapak tangan bayinya itu dengan seksama. Sekilas bagaikan terlupakan kepedihan hatinya, digantikan oleh keheranannya. Telapak tangan bayi itu diusap-usapnya. Nyai Nawang Gumilang merasakan adanya bagian yang kasar pada telapak itu. Didorong oleh penasarannya, telapak tangan itu diusap-usapnya sekali lagi dan diperhatikannya dengan cermat tidak salah lihatkah aku ini? Ah, Biung, lihat Biung. Ah, lenyap. Oh, lenyap. Raja itu lenyap. Oh, kenapa dengan anakku, Biung? Ah, kenapa dengan anakku? Aneh sekali. Lenyap. Apa artinya, Biung? Apa artinya semua ini? Anakku, mengapa ada yang aneh? Mengapa ada yang tidak wajar seperti ini, Biong? Dengan pandangan cemas, Nyai Nawang Gumilang memeriksa seluruh tubuh bayinya, kembali ke bagian telapak tangan kanannya. Tetapi raja aneh itu telah lenyap tak diketahui kemana perginya. Namun Nyai Kedaung dukun bayi itu yang kemudian terkejut. Nyai, lihat, lihat telapak tangan kananmu, Nyai. Lihat telapak tangan kananmu mengapa pindah ke tanganku? Ah, pindah ke tanganku. Aku lupa siapa namamu. Namaku Badrawati, Bibi. Badrawati. Ah. Oh. Iya. Bibi ucapkan terima kasih, Le. Kau telah menyelamatkan anakku dari amukanku. Bibi tidak perlu berterima kasih. Apa yang aku lakukan sudah digariskan oleh takdir. Aku harus membantu Bibi menyelamatkan putra bibi. Uh, nampaknya kau tahu apa arti raja di tanganmu itu. Aku tahu, bibi. Setelah aku bertanya pada paman Kameswara. Paman Kameswara? Benar, bibi. Aku menemui paman Kameswara di lereng Gunung Raung, tepatnya di perguruan Palwasambu. Paman yang kemudian memerintahkan aku untuk segera kemari. Jadi kau telah bertemu dengan paman Kameswara? Lalu, kenapa hingga saat ini ia belum kembali? Menurut yang aku lihat, memang banyak masalah yang muncul dan dihadapi paman kami suara. Salah seorang dari mereka yang memiliki simbol seperti yang ada di tangan Bibi telah menemui paman kami suara. Oh, lalu apa yang dilakukan? Paman kami suara telah membunuhnya. Akan tetapi sebenarnya orang itu masih hidup. Oh, kau sendiri Bagaimana kau bisa memiliki raja itu? Aku tidak tahu, Bibi. Raja ini muncul begitu saja. Dan dengan cara yang aneh. Entah melalui mimpi atau apa aku sulit menceritakannya. Muncul seorang kakek tua yang memberi petunjuk padaku untuk mencari paman kamu suara. Oh, jangan tanyakan siapa kakek itu. Aku tidak tahu. Ia muncul dan pergi bagikan hantu. Ya, keadaan yang kita hadapi benar-benar sebuah keadaan yang aneh, Badrawati. Bibi sendiri tidak habis mengerti. Mengapa justru Bibi memiliki raja seperti ini? Sudahlah, Bibi. Bibi jangan menangis. Takdir tidak benar, Bibi. Bibi tidak boleh menyerah begitu saja. Jika raja di tangan kiri bibi itu berusaha menguasai pikiran bibi, bibi harus melawannya. Madrawati, daripada aku menjadi pembunuh anakku tanpa aku sadari, aku rela menukar dengan kematianku. Jika kau melihat aku kehilangan kendali, jika kau melihat aku membahayakan anakku, jangan kau merasa sungkan, Badrawati. Bahkan kau tidak salah jika harus membunuhku atau mencederai aku. Semoga yang demikian itu tidak perlu terjadi, Bibi. Bagaimana pendapatmu, Le? Dengan cara bagaimana Bibi bisa melepaskan diri dari kutukan salah alamat ini? Aku tidak tahu, Bibi. Tetapi sebaiknya Bibi menunggu paman kamu suara yang pasti akan segera kembali. Barangkali Paman kamu suara mengetahui bagaimana caranya melepaskan bibi dari raja berwujud mata tangan kiri itu. Tapi aku cemas, Padrawati. Aku cemas seandainya aku kehilangan kendali. Dan kemudian aku... Mengerikan sekali. Justru karena itu, Bibi harus menguasai diri. Bibi harus benar-benar menanamkan kesadaran di dalam sanubari Bibi sendiri. Jika bibi sampai lengah, maka malapetaka akan menimpa adik bayi itu. Oh, siapa namanya bibi? Para Mesuara. Oh, iya. Para Mesuara, Sebuah nama yang bagus. Sang waktu kembali bergerak. Sang Surya yang semula berada di tengah-tengah langit semakin doyong ke belahan barat. Dan kegelisahan membuat sang waktu bekerja bagaikan tidak wajar, lebih cepat. Inakah bagaimana Le? Nampaknya hari telah senja. Sebentar lagi gelap dan bulan akan muncul lagi. Kekuatan bulan yang sehari telah meninggalkan bulan purnama itu masih cukup besar untuk mempengaruhi Bibi. Ya, Bibi mengerti Badrawati. Sebaiknya Bibi melakukan yoga, memusatkan segenap perhatian untuk menguasai diri. Bibi titipkan para meswara kepadamu. Baik, Bibi. Andai kata kau bisa berbicara, apakah yang kau akan sampaikan kepada aku adik bayi? Hah? Bicaralah. Ayo. Kau lucu sekali adik bayi. Dengan rasa sayang seolah terhadap adik sendiri, Padrawati, si bocah aneh itu, menggendong menimang-nimang dan ada kalanya mengajak berbicara bayi itu. Para meswara bagaikan mengetahui Badrawati tidak jahat, justru karena itu semakin terpancing celotehnya. Dan di sebuah sudut goa, Pinaka kembali bertarung melawan dirinya sendiri. Pinaka duduk bersila dengan kedua tangan menyilang di depan dada. Tidak akan aku biarkan titisan wara kenya itu mencoba menguasaiku. Badrawati benar. Raja berujud mata di tangan kiriku ini raja yang salah alamat. Oh, kau keliru, Madurga. Kalau kau bermaksud memanfaatkan aku, aku justru ibunya. Orang yang paling dekat dengan para mesuara. Maka sang waktu terus bergerak. Setelah senja lewat sedikit, maka bulan menyembul di langit belahan timur. Cahayanya yang terang menerobos di antara kabut dan mega-mega. Dan cahaya bulan itu seolah memancarkan kekuatan yang dirasakan langsung oleh Pinaka Swasti Ratu. Mulai aku rasakan, mulai aku rasakan. Bedebah kau Durga para bandari. Ternyata benar apa yang dikatakan Badrawati. Pengaruh jahat itu akan berusaha menguasaiku ketika ada bulan. Baik, baik. Mari kita lihat siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Jangan pernah berharap kau akan dapat mengalahkan aku Durga para bandari. Nampaknya kau haus adik bayi. Hmm? Bersabarlah hingga besok pagi. Kau boleh menyusul lagi sepuas-puasnya. Sekarang, beri kesempatan kepada ibumu untuk melawan kekuatan hitam yang berusaha mencengkramnya. Sebaiknya tidurlah. Ayo, tidurlah adik bayi. Digendong diayun-ayun oleh Badrawati, Parameswara kemudian terpancing kantuknya. Dan sesaat kemudian, bayi yang montok lucu dan menggemaskan itu telah lelap Badrawati segera meletakkan di atas hamparan kain. Dengan seksama, Badrawati memperhatikan suasana, mempertajam segenap indranya. Badrawati merasa yakin bahwa di luar gua mereka yang berkepentingan dengan bayi itu pasti sedang mengintai. Adik bayi sudah tidur. Bibi Pinaka sedang bersembunyi. Menurut paman kamu suara, aku harus pintar menyiasati keadaan. Aku tidak boleh terlena dengan ketenangan ini. Aku harus selalu curiga. Moga-moga saja Bibi Pinaka mampu menguasai diri. Jika Bibi Pinaka kehilangan kendali, dan ditambah lagi ada orang yang memiliki raja berwujud mata, tentu sangat merepotkan. Thank you. Sebenarnya lah, seiring dengan waktu yang terus bergerak merambat ke arah malam dan bulan yang memanjat kian tinggi, pengaruh jahat itu dirasakan semakin tajam mencoba menguasai Pinaka Swasti Ratu. Pada dirinya, serasa menjadi sarang jiwa ganda. Bertahanlah, Pinaka. Bertahanlah. Kuasai dirimu. Jangan kau turuti bisikan-bisikan setan itu. Kau akan sangat menyesal. Akan sangat memalukan seandainya kau jatuh dalam pengaruh Durga para Barabadari. Kuasai dirimu, Binaka. Oh, aku harus membunuhnya. Aku harus membunuh bayi itu. Itu tujuan hidupku. Sebenarnya lah, seiring dengan waktu yang terus bergerak merambat ke arah malam dan bulan yang kian memanjat tinggi, Pengaruh jahat itu dirasakan semakin tajam mencoba menguasai pinaka swasti ratu. Pada dirinya serasa menjadi sarang jiwa ganda. Bertahanlah, kuasai dirimu. Jangan kau turuti bisikan-bisikan setan itu. Kau akan sangat menyesal. Akan sangat malukan seandainya kau jatuh dalam pengaruh durga para bandar Kuasai dirimu, Pinaka. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuh bayi itu. Itu tujuan hidupku. Aku tidak akan membiarkannya menghirup udara lebih lama lagi di dunia ini. Ia harus mati di tanganku. Tetaplah kuasai dirimu, Swastinatu. Ayo, tetaplah kuasai dirimu. Jangan, jangan biarkan kau larut dan kemudian hanyut. Berusahalah untuk tetap mengendalikan diri. Sebentar lagi, bulan akan berada tepat di atas kepala. Pada saat itulah, puncak dari kekuatan hitam dalam usahanya menghancurkan bibit binaka yang ingin menguasai dirinya. Bulan beranjak semakin naik. Pinaka merasakan kekuatan hitam yang mempengaruhinya itu semakin tajam menggerataki hatinya, serasa tidak kalah tajam dengan malam sebelumnya ketika purnama bersinar penuh. menguasai diri. Ingat, Bibi. Tutup mulutmu. Kau, ayo, minggir kau. Minggir kau. Tidak boleh, Bibi. Bibi harus menguasai diri. Jangan larut oleh pengaruh jahat itu. Ia anakmu sendiri. Bibi tidak boleh membunuhnya. Bibi, ingat Bibi. Minggir kau. Aku akan membunuh bayi itu. Minggir. Kalau kau tidak mau minggir, Makan mati kita kacau. Sudah menjadi takdirku. Aku harus berjuang melindungi bayi itu. Maaf Bibi, jika aku terpaksa menyadarkan Bibi dengan cara yang kasar. Jangan salahkan aku jika Bibi terpaksa cedera. Hiya! Hiya! Hiya! Hiya! Hop! Hiya! pertempuran yang dahsyat terjadi dan segera meningkat ke tataran ilmu kanuragan yang tinggi. Bagaikan orang yang kesurupan hantu yang menghuni pohon gurdo atau hantu yang bersemayam di kuburan-kuburan angker. Inaka Swastiratu yang tidak ingat Purwo Duksino menghajar Padrawati dengan serangan yang susul menyusul tiada habis-habisnya. Namun dengan tangkas, terengkinas dan gesit tiada terkira, Padrawati mampu mengimbangi serangan-serangan pinaga dan dengan cekatan dia menghindar dan ada kalanya menyerang. Kami kehilangan kendali. Jangan halangi aku. Aku harus membunuh bayi lakan itu. Iya, Dia anakku. Tidak menghendaki kelahirannya. Aku tidak sudah mempunyai anak seperti itu. Aku bunuh. Aku bunuh. Aku bunuh. Baiklah, Bibi. Sekarang aku benar-benar akan bersikap kasar padamu. Karena kau tidak mau menggunakan akal waras Tubuh Badrawati telah berputar cepat di tempat. Tangan kanannya terangkat tinggi-tinggi, sedikit doyong ke arah ke belakang. Sedang tangan kirinya bergerak silang menyilang. Sebuah ajian aneh yang Badrawati sendiri tidak mengetahui apa namanya telah digelar. Tubuh Badrawati seolah diikuti oleh bayangan wujudnya sendiri yang berkelombang, yang nampak jelas manakala dia bergerak. Dan meski Pinaka Swasti Ratu bagaikan telah kehilangan segenap akal warasnya sama sekali, tetapi dia segera menggelar ajiannya yang dahsyat, Raga Bajra. Kurang ajar kau, luput sebuah keadaan aneh tengah dihadapi Pinaka. Dia yang menyerang Padrawati merasa bahwa sasarannya tidak mungkin bisa mengalahkan diri, namun kenyataannya dia hanya melewati angin sehingga dinding padas yang tertimpa ayunan tangannya hancur berantakan. Dan adalah kehendak yang Batara Agung. Mendung tebal melintas dari langit selatan, berbondong-bondong, dan bulan pun lenyap sama sekali. Bibi, anakku, Mana anakku? Dinaka, mana anakku? Mana anakku, para beswar? Aku tidak percaya. Bibi tentu berbohong. Bibi bermaksud menggunakan cara lain. Cara yang memalas untuk menipuku. Bibi cerdik. Para beswar, maafkan ibu bunda. Maafkan ibu. Badrawati. Bunuh saja aku. Bunuh aku, Putrawati. Daripada aku akan menjadi sumber bencana bagi anakku sendiri. Ayo, Putrawati, tolong. Bunuh aku. Drawati memandang dengan seksama pada Pinaka yang duduk bersimpuh dan menangis amat memelas. Beberapa saat lamanya dia termangu, mencoba untuk mengerti dan mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Hanya di luar mendung. Bulan tertutup mendung. Dan pengaruh jahat terhadap Bibi. Itu pun kemudian lenyap sama sekali. Bibi. Mengapa jadi begini, Badrawati? Mengapa jadi begini? Bibi. Di luar nampaknya mendung tebal. Dan mendung menutupi cahaya bulan. Pengaruh kekuatan kutukan yang tepat pada raja tangan kirimu itu lenyap untuk sementara. Nah, Bibi, gunakan waktunya yang ada untuk segera bersemedi kembali. Ayo, Bibi, jangan pikirkan para mesuara. Ya tidak apa-apa, cepat, Bibi. Ayolah, Bibi. Bibi jangan kehilangan akal. ketika sang waktu telah jauh bergerak, adalah di sebuah sore dari suatu hari, Kameswara dan sang wasi Bresima telah sampai di Gambang Ayun. Bukan main. Benar-benar sebuah gambaran atas kekuatan alam yang dahsyat. Itukah air terjun Kamang Ayun itu anak mas? Benar Paman Wasih. Itulah Kamang Ayun. Apa yang anak mas perhatikan? Bekas pertempuran dahsyat Paman. Hah? Mana? Itu Dua buah pohon yang sangat besar tumbang. Terlihat bekas-bekas pertempuran yang sangat dahsyatnya. Mari paman, kita jangan terlampau lama berada di sini. Aku cemas jangan-jangan aku benar-benar terlambat. Oh, apa yang telah terjadi? Di sini juga terdapat bekas-bekas pertempuran. Pinaka! Pinaka! Pinaka! Pinaka! Pinaka! Di mana kau? Pinaka! Bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan para mesuar? Pinaka! Apa yang telah kau lakukan terhadap bayimu, ha? Pinaka! Pinaka! Bagaimana paman? Nampaknya tidak ada seorang pun yang berada di dalam gua ini. Bukankah demikian anak mas? Ya. Kita berharap semoga tidak terjadi apa-apa dengan bayi itu. Tidak semudah itu golongan hitam dapat menguasai dan membunuhnya. Anak mas, mari kita keluar lagi dari dalam gua di belakang air terjun ini. Mungkin anak mas akan mendapat petunjuk, petunjuk apapun. Akan tetapi sebelumnya, Aku akan memeriksa tempat ini lebih dulu, Paman. Baik. Mari kita lakukan bersama-sama. Dengan cermat dan seksama, Kameswara dan Badrawati memeriksa seluruh ruangan yang pernah menjadi tempat tinggal Rakai Walangpu Kumbayoni dan istrinya dalam kurun bertahun-tahun lamanya. Setelah dirasanya cukup, mereka kemudian segera keluar dengan menerobos gemuruh air terjun. Apakah kira-kira yang telah terjadi Paman bersima? Bagaimana dengan nasib mereka? Bagaimana dengan Pinaka? Bagaimana dengan anakku? Tenanglah anak mas. Anak mas jangan kehilangan ketenangan. Karena anak mas tidak akan mampu berpikir dengan jernih. Iya. Akan tetapi bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan Pinaka? Semua itu akan terjawab jika anak mas mampu berpikir tenang. Mampu menyingkirkan kegelisahan itu. Dan kemudian mulai melacak mereka. Mari anak mas, segala segi mulai kita pertimbangkan. Paman, bagaimana? Apakah semuanya ini ada kaitannya dengan Pinaka? Paman, rasanya ngeri sekali aku membayangkan Pinaka terhinggapi oleh kutukan keparat itu. Dan Pinaka justru menjadi sumber bahaya atas anakku sendiri. Apakah tidak ada kemungkinan seperti itu, Paman? Kemungkinan itu ada. Tetapi semua itu masih merupakan dugaan anak mas. Semuanya belum jelas sebelum anak emas melihat dengan mata dan kepala sendiri. Padrawati. Aku berharap Padrawati telah berada di tempat ini sebelum bencana itu melonjak. Rameswara menebarkan pandangan matanya ke segala arah. Dengan cermat dia memperhatikan sisa-sisa pertempuran. Tetapi ketajaman indera telinganya tiba-tiba menangkap sesuatu. Kita tidak sendirian di tempat ini, Paman. Ada orang. Di mana anak Mas? Aku belum melihat di mana ia berada, Paman. Tetapi aku bisa menangkap desah nafasnya. Nampaknya dari arah sana, Paman. cara mempertajam indera telinganya, bagaikan mengetrapkan aji sabta pangrung, sebuah ajian yang mampu mendengarkan suara-suara yang berasal dari jarak yang tidak terjangkau. Ternyata benar, kama suara mampu menengarai keberadaan seseorang. Nah, apa yang akan terjadi pada Pinaka, anaknya, dan Badrawati, dan apa yang akan dilakukan oleh kama suara? serta siapa orang yang sedang bersembunyi memperhatikan kamar suara itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.